Al-Mubarakfuri Rahimahullahu Ta'ala kita masih berada di Ghazwatu Badr Al-Kubra, perang Badar yang terbesar. Yang lalu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sampai kain atau selendangnya jatuh. Kemudian juga bahwasanya Abu Jahal berdoa agar supaya yang paling dicintai dan diridhoi oleh Allah diberikan kemenangan. Dan sekarang langsung saja lanjutannya yaitu tentang al-mubarazah wal qital. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala berkata penulis kitab ini semoga Allah merahmatinya al-mubarazatu wal qitalu duel dan perang. Jadi mubarazah itu duel ya, satu lawan satu. Jadi orangnya berani satu lawan satu dan perang. Biasa dalam peperangan-peperangan seperti ini Sebelum dua kelompok saling bertempur Saling menggempur Saling menyerbu Maka diadakan duel dulu Jadi dari perwakilan kafir Dari perwakilan Islam Satu lawan satu Setelah itu barulah terjadi peperangan Kata beliau, "Tsumma salah satu min khirati fursanil musyrikin Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah wal Walid ibn Utbah Kemudian majulah tiga pemuda yang terbaik di antara pahlawan-pahlawan musyrikin, di antara jagoan-jagoan musyrikin dia adalah Utbah dan Syaibah, dua orang bersaudara, anaknya Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah. Jadi yang maju dari pihak musyrik jagoan-jagoannya yang mana mereka juga tokoh masyarakatnya. Jadi orang terhormat di kalangan mereka maju. Utbah dan Syaibah, dua orang saudara, anak Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah, Walid anaknya Utbah. Wabarazul muslimin ketika jagoan musyrikin Quraisy tadi menantang duel kaum muslimin. Fakharaja thalathatun min syababil ansar. Lalu keluarlah tiga di antara pemuda-pemuda Ansor. Yang keluar tiga orang dari pemuda Ansor dari orang Madinah. Sementara orang musyrik tadi dari mana? Dari Mekah tokoh kafir Quraisy Mekah. Dari kaum muslimin yang keluar ternyata tiga pemuda Madinah, bukan orang Mekah. Faqala al-musyrikun nuridu bani ammina. Lalu orang-orang musyrik bilang kami yang kami inginkan yang keluar adalah anak-anak paman kami sendiri. Jadi duel itu milih mereka. Kami orang mulia, ya keluarkan orang mulia juga, jangan diberikan orang hina. Bilahnya itu. Orang mulia ngelawan orang mulia. Ayo kami minta yang sama-sama anak paman kami. Sama-sama dari keluarga terhormat, suku terhormat, orang-orang terpandang. Ayo kita duel. Jadi mereka tidak mau melayani. Kemudian fakharaja Ubaidah ibnul Harith wa Hamzah wa Ali. Lalu keluarlah Ubaidah Ubaidah ibnul Harith, Hamzah dan Ali dari Quraisy ya. Ubaidah ibn al-Harith Hamzah pamannya Nabi dan Ali bin Abi Thalib yaitu beliau sepupu sekaligus juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqatala Hamzah Hamzatu Syaibah wa qatala Ali al-Walid wa ikhtalafat darbatan baina Ubaidah wa Utbah wa adkhana kull wahidin minhum al akhar Hamzah bin Abdul Muttalib dengan mudah membunuh Syaibah Jadi Hamzah melawan Syaibah dengan mudah dibunuh Syaibah Dibunuh ya Bahkan Hamzah ini mendapat gelar Asadullah wa Asadu Rasulihi Singa Allah dan singa Rasulnya Demikian pula sahabat Ali bin Abi Thalib dengan mudah membunuh Al-Walid. Sedangkan Ubaidah dan Utbah maka saling adu pukulan. Masing-masing memukul yang lainnya dengan keras. Jadi ini istilahnya seimbang ya, saling adu pukul, saling melukai. Jadi adu kuat dua orang ini. Tumma karra Aliun wa Hamzah ala Utbah faqatalahu. Kemudian sahabat Ali dan sahabat Hamzah menyongsong dan menyabet Utbah sehingga Utbah terbunuh. Utbah terbunuh. Wahtamala Ubaidah wa qad quti'at rijlahu famata ba'da arba'a aw khamsati ayyam bis safra raji'an ila al-Madinah. Kemudian keduanya Hamzah dan Ali membopong membawa Ubaidah waktu itu kakinya dalam keadaan putus dan setelah itu kurang lebih 4 atau 5 hari di daerah Sofra ketika pulang ke Madinah meninggal dunia Ikhwan wa akhwat rahimahumullah di antara kandungan yang bisa kita ambil di sini bahwa orang-orang dahulu itu gentleman, gagah, berani, perkasa. Tidak seperti sekarang ya. Kalau dulu itu lah satu lawan satu, ayo perang ayo. Kamu bawa pedang, saya bawa pedang. Istilahnya sabung ya. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang orangnya licik-licik. Karena mereka licik, mereka bikin alat-alat yang dipencet dari jauh, maka yang mati yang sebelah sana. Iya. Dipencet di sini, lalu roketnya terbang 10 kilo baru ada orang mati. 100 kilo baru ada orang mati. Licik-licik. Kalau dulu tidak Dan insya Allah nanti zaman akan kembali seperti dulu lagi Ketika peperangan itu dengan langsung duel satu lawan satu Dan menunggang kuda atau onta lagi Insya Allah zaman akan kembali seperti itu lagi Dan saat itulah Islam menang di antara semua agama Masa depan ada di tangan Islam Kemudian di antara kandungan yang bisa kita ambil di sini tentang keutamaan tiga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gagah berani Ubaidah bin Al-Harith Hamzah dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in mereka rela berkorban demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi memperjuangkan syariat Islamiah Kemudian juga di antara kandungan yang bisa kita ambil di sini yaitu perjuangan membutuhkan pengorbanan termasuk dakwah juga butuh pengorbanan. Di sini korban sampai-sampai sahabat berbeda kakinya putus. Itulah pengorbanan. Tapi ganjarannya adalah syurga. Apalagi ketika meninggal dunia matinya sebagai syahid. Orang-orang Islam luka, orang kafir juga luka, sama-sama lukanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan in kun in, in kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun kamu luka mereka juga luka sama lukanya tapi kamu mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan kamu mengharapkan pahala balasan kebaikan dan surga dari Allah mereka tidak mereka sudah luka dan mereka masuk neraka <clears throat> jadi memang perjuangan itu butuh pengorbanan. Kita perlu membuat semboyan-semboyan untuk diri kita, mutu-mutu yang memberikan motivasi kepada diri kita. Hidup ini kita harus punya visi dan misi. Masing-masing orang punya yang seperti itu. Dan itu bisa menjadikan kita semakin semangat dalam hidup. Yaitu visi dan misi yang menjadikan kita apa namanya mau berjuang untuk umat, untuk Islam, untuk bangsa dan negara. Bukan untuk kekayaan pribadi, untuk kesenangan pribadi, tidak. Hidup adalah dakwah, perjuangan dan pengorbanan. Hidup mulia atau mati syahid, iya kan? Itu cita-cita yang sangat mulia. <clears throat> Kemudian orang beriman apabila dia mendapat ujian di jalan Allah, dia tidak bubar. Mendapat ujian semakin yakin, semakin mantap bahwa saya di atas kebenaran dan ini adalah memang resiko membela kebenaran. Karena kalau orang munafik setengah-setengah ketika diuji, ada ujian, ada rintangan, ada halangan seperti itu bubar dia, bubar, berantakan. Berarti dia setengah-setengah. Kemudian setelah selesai terjadinya duel, wasta al-musyrikun binatijatil mubarazah wastashatu wasta wastasyatu ghadaban fahajamu ala sufufil muslimina fi 'unfin wa 'alaihim rajulin wahid kaum musyrikin merasa telah mendapatkan keburukan dengan hasil dari duel tersebut lalu mereka dipenuhi dengan amarah langsung menyerang barisan kaum muslimin dengan keras dan mereka menggempur seperti gempuran satu orang. Jadi mereka marah ya dengan hasil duel tadi, marah-marah langsung diserbu kaum muslimin dengan keras, kemudian mereka menggempur seperti gempuran satu orang. Benar-benar terkomando mereka, maju semuanya. Wal muslimun thabituna fi amakinihim yudafi'una an anfusihim wa yaquluna ahad ahad. Kaum muslimin tetap tegar tempat mereka Muslimin nggak maju dulu, tetap tegar di tempat mereka, mereka membela diri sambil mengatakan Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Jadi muslimin tetap di tempatnya ya. Karena yang lalu telah disebutkan bahwa Rasulullah berpesan jangan maju kalau kalau belum ada komando untuk maju. Jadi bertahan aja sekarang. Jadi masih dapat mempertahankan diri, diserang, mempertahankan diri aja. Wa ughfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'a ah, thumma rafa'a ra'sahu wa qala abshir Aba Bakar ataka nasrullah hadza Jibril akhidun bi'inani farasihi yaquduhu ala tanayahu an naka ay ala atrafihi al-ghubar Wa kana Allah qad amadda al-muslimina yawma idin bi alfin min al malaikati murdifin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat tertidur sejenak. Tanpa sengaja ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan biasanya itu adalah merupakan datangnya wahyu. Tertidur sejenak lalu terbangun lagi, kemudian beliau angkat kepalanya, beliau mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kabar gembira." Wahai Abu Bakar, kabar gembira telah datang kepadamu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini Jibril. Jibril datang dengan memegang tali kendali kudanya yang di di ujung-ujungnya ada hubar, ada debu. Itu ada yang menerjemahkan di gigi gerigi atau gigi seri, tapi di sini diperjelas lagi yang dimaksud adalah di kaki-kakinya ada debu. Jadi di kaki kudanya itu ada debu Menunjukkan kuda yang berpacu Di tengah-tengah medan perang ya, Di sana memang banyak debu dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bantuan kepada kaum muslimin pada hari itu dengan seribu malaikat yang langsung turun dari langit. Jadi ini kabar gembira ya. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ketika antum berada di atas kebenaran, kebenaran yang benar-benar benar ya karena ada kebenaran yang opini ya ini kebenaran yang benar-benar benar jadi memang benar antum yakin di atas kebenaran dan antum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala jangan pernah ragu yakinlah bismillah tawakkaltu tu Allah wala haula wala quwata illa billah maju terus kemenangan pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat seperti ini ini kaum muslimin jumlahnya tiga kali lipat di bawah orang-orang musyrik. Tapi Allah membantu dengan seribu malaikat. Orang kafir seribu, kaum muslimin sekitar 313 ditambah seribu malaikat. Ya, satu malaikat saja cukup membuat mereka porak-poranda. Tapi Allah memberikan motivasi lagi, bukan satu, seribu malaikatnya. Jangan khawatir. Kan satu malaikat cukup kan? Tapi Allah membuat semakin besar hati bahwa kita dibantu oleh malaikat yang banyak ini loh seribu malaikat. Kalau Allah mau nurung tujuh puluh ribu malaikat ya bisa. Dan ini bukan dongeng, bukan omong kosong. Dan ini adalah kenyataan. Memang ada malaikat dan kita iman. Malaikat adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Walillahi junudus samawati wal ar Allah punya tentara-tentara di langit-langit dan di bumi-bumi dan di bumi. Dan kisah ini, kisah tentang perang Badar ini bisa antum baca panjang lebar di surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu banyak Allah mengisahkan tentang perang Badar. Al-Anfal dan juga setelahnya At-Taubah itu dua surat yang perlu sering-sering kita baca. Di sana diajarkan kepada kita tentang tarbiyah, jihadiyah, pendidikan jihad yang benar. Kemudian diajarkan kepada kita al-wala wal-bara, kepada siapa kita bersikap loyal, cinta dan setia, kepada siapa kita berlepas diri, benci dan bermusuhan. Disebutkan tentang sifat-sifat orang munafik. Bahkan dua surat hampir mirip sehingga tidak diberi bismillah, tidak ada pembeda, langsung nyambung. Ada yang mengatakan itu mula-mula satu surat, ada yang mengatakan itu dua surat cuman mirip. Kata Taufah tidak diberi bismillah karena isinya adalah perang. Bismillah itu isinya rahmat Sehingga nggak cocok kalau bicaranya setelah itu perang Bismillahirrahmanirrahim Baro'atum minallahi wa rasulihi Gak tepat Sehingga tanpa bismillah <clears throat> Jadi ini langsung dibantu oleh malaikat Dan bahkan malaikat bisa menjelma jadi manusia Bisa dalam bentuk asli Dan bisa dalam bentuk manusia Kemudian ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يثب في الدروع ويتلو قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر وأخذ حفنة من الحصبة ورمى بها وجوه المشركين وهو يقول شاهت الوجوه فما من مشرك إلا وأصاب عينيه ومن خريه من تلك الحفنة وعن ذلك يقول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى Kemudian baru Rasulullah maju meraih ad-duru' ya, duru baju besi. Baju besi, baju perang. Mufradnya darak, jamaknya duru'. Sebenarnya Rasulullah ditolong oleh Allah, tapi ini menunjukkan bahwa kita harus usaha, usaha dulu. Jadi nggak serta merta saya kan Rasul ditolong Allah nggak usah baju besi, ya telanjang dada aja, enggak. Ya usaha dulu. Karena usaha itu adalah syariat. Tawakal itu adalah merupakan merupakan apa namanya? Usaha itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat usaha itu. Tawakal adalah keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luarnya usaha, dalamnya adalah tawakal. Jadi usaha pakai baju besi. Bahkan nanti perang Uhud malah baju besinya rangkep dua. Usaha dulu. Jadi tidak mentang-mentang saya kebal ya. Ada nabi nggak kebal sama dengan manusia biasa, beliau terluka ketika perang Uhud. Kemudian setelah beliau ambil baju besi, beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qamar ayat nomor 45. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur Kelompok orang kafir pasti akan dikalahkan dan mereka akan lari mundur ke belakang. Dibaca dengan yakin dengan mantap dan beliau ambil satu genggam daripada kerikil kemudian dilemparkan kerikil itu ke wajah orang-orang musyrik. Dilemparkan ya. Kalau dulu granat ya, kalau sekarang granat, kalau dulu kerikil. Iya. Kerikil jadi granat dan ini terjadi. Bahkan bukan hanya dulu termasuk ketika perang kemarin antara Afghanistan melawan Uni Soviet itu banyak ayat-ayat Allah terjadi di sana. Jadi pasir dilempar jadi jadi bohong. Itu bukan dongeng, itu kisah nyata. Hanya kita iman atau tidak, yakin, mantap, benar, ikhlas, bismillah. Bahkan tank-tank Scorpion ya bisa hancur oleh kerikil. Iya. Jadi Rasulullah mengambil segenggam kerikil dilemparkan ke wajah orang-orang musyrik. Kemudian sambil mengatakan syahadil wujuh, buruklah muka-muka mereka. Tidak ada satu orang pun dari orang musyrik melainkan terkena lemparan kerikil itu kedua matanya dan kedua lubang hidungnya. Jadi kena semuanya. Padahal cuman segenggam. Iya kan? Kena semuanya. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 14, "Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama." Dan tiadalah kamu melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah yang melempar, yang melempar kamu. Tapi di dalam balik itu ada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan lemparannya itu benar-benar apa namanya? benar-benar terkena tepat sasaran dan kena semuanya. Jadi bukan karena keahlian orang ahli pun kalau Allah tidak menempatkan sasaran nggak kena. Ini hanya menjadikan Allah. Sehingga kita para mujahidin kalau mereka melemparkan bom itu selalu doa dulu kepada Allah. Allahumma saddid, Allahumma saddid. Ya Allah jadikan ini lemparan ini terkena sasaran. Karena nanti oleh Allah diarahkan kepada sasaran. <clears throat> Jadi di sini ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah Pentingnya kita yakin dan kita selalu membaca ayat-ayat Quran yang memberikan keyakinan kepada kita bahwa orang-orang musyrik pasti rugi. Mereka senjatanya lengkap, tapi ternyata dengan pasir pun kalah. Bahkan di Indonesia ketika perang melawan penjajah, penjajah punya senjata lengkap, punya pesawat terbang, punya pesawat tempur, punya tank, punya semuanya. Mujahidin waktu itu apa senjatanya? Cuma padang apa namanya? bambu runcing, ya, bambu runcing. Tapi di balik bambu runcing itu ada iman, ada Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya. Kemudian setelah itu, thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina fil hujum 'ala al-musyrikin wa qalu shattu wa harradhum 'ala al-qital. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan instruksi kepada kaum muslimin agar menyerang orang-orang musyrik. Ini baru datang instruksi ya. Ayo. Beliau mengatakan syaddu, gempur. Iya, gempur. Barulah kaum muslimin menggempur orang-orang musyrik wa harradahum 'alal qital dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan spirit kepada mereka untuk berperang. Fasyaddal muslimuna wa hum 'ala nashatihim wa qad zadahum tahammusan wujudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma baina adhurihim yuqatilu quddamahum. Lalu kaum muslimin menggempur orang-orang musyrik dengan semangat dan mereka tambah semangat lagi karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka yang berperang di depan mereka. Jadi Rasulullah bukan enak saja kamu perang lalu ditinggal enggak, beliau maju sendiri. Dan inilah panglima ya, maju di sana. Dan mereka tambah semangat ada Rasulullah di tengah-tengah kita. Fa'afadu yuqallibuna as-sufuf wa al-a'naq. Maka mereka kaum muslimin mengacak-acak barisan kaum musyrikin dan memotong memotong leher-leher orang musyrik. Dipotong leher orang musyrik. Ini nggak usah pakai perasaan ya. Enggak usah pakai perasaan. Waduh, nggak tega saya. Kasihan. Ya kamu dipotong lehermu. Ini masalahnya bukan Islam agama pedang. Yang membuat pedang keluar itu mereka. Kan semula pedangnya itu kan disimpan aja. Damai-damai aja, tenang-tenang aja, kita rukun, saling menghormati, saling pengertian. Mula-mula kan gitu. Tapi ternyata mereka melanggar perjanjian, membuat kacau, membuat onar, mereka nggak benar. Ya pedangnya keluar akhirnya. Nah kalau sudah pedang keluar ini masuk lagi sulit. Dan terlanjur keluar. Nah sekarang pedang sudah keluar ini. Jadi terpaksa harus dipenggal leher-leher itu. Ya. Jadi keadaan itu apa namanya situasi, kondisi, pengalaman itu membuat membuat arah pikiran kita jadi berubah. Mula-mula mungkin kita lembut-lembut saja, halus-halus saja. Tapi dengan lewatnya, dengan lewat hari berhari demi hari, bulan demi bulan, keadaan semakin berubah. Mereka ternyata melampaui batas. Mereka selalu ngacau, bikin onar, ada perjanjian dilanggar. Mereka maunya mana sendiri, mereka maunya monopoli, mereka ada tujuan-tujuan buruk. Membuat akhirnya kita berubah. Oh, nggak bisa kalau caranya gini. Harus dirubah caranya. Dan sekarang pedang sudah keluar. Jadi jangan mengatakan Islam agama pedang. Maka kita perlu kembali dulu. Yang menyebabkan pedang keluar itu apa? Yang menyebabkan pedang keluar apa? Yang lalu kita bahas panjang lebar Di Mekah 13 tahun pedang nggak pernah keluar Ditindas, dicaci, dihina macam-macam Diem aja Dan sekarang pedang sudah keluar Leher putus Dan itulah iman ya ikhwan Iman Iman ya berani motong lehernya orang kafir Di medan perang <clears throat> Bahkan leher bapak pun dipotong Kalau berada di pihak kafir Leher anak dipotong kalau berada di pihak kafir Ceritanya bukan bapak dan anak, ceritanya adalah orang Islam bunuh orang kafir dan itulah iman. Jangan dikatakan nanti agama mengajarkan kekerasan. Oh tidak, Islam itu lemah lembut, rahmatan lil alamin. Tapi jangan diganggu. Kalau sudah diganggu, sabar ganggu, sabar ganggu, sabar ganggu, ya sudah. Maka terpaksa diberi cara-cara kekerasan. Keras pada tempatnya adalah terpuji, sebagaimana lemah lembut pada tempatnya adalah terpuji. Wa nasarahumul malaikatu fakanu yadribuna fawqa a'naqil musyrikin wa yadribuna minhum kulla banan. Fakana yanduru ra'sul rajuli la yudra man darabahu wa tanduru yadur rajuli la yudra man qata'aha. Subhanallah ya. Dan malaikat menolong mereka Para malaikat itu memotong juga leher-leher orang musyrik dan mereka memukul orang musyrik dari segala penjuru sampai jari-jarinya sekalian dipotongi oleh malaikat. Sehingga ada orang-orang yang tanpa kepala, tidak diketahui siapa yang menebas lehernya. Dan ada orang-orang yang tidak punya tangan, tidak diketahui siapa yang motong tangannya. Wah, ini tambah goncang orang musyrik ya. Tiba-tiba kepala-kepala putus. Tiba-tiba tangan-tangan putus. Yang putuskan siapa nggak tahu. Subhanallah ya. Ini sangat berpengaruh pada kejiwaan orang-orang musyrik. Istilahnya ini apa yang populer? Psikoterapi ya, psikoterapi. <clears throat> Hatta nazalatil hazimatu fil musyrikin falazu fil firar. Wa afadal muslimun yuqaridunahum fayaqtuluna fariqan wa ya'siruna fariqan. Sehingga turunlah kekalahan kepada orang-orang musyrik, maka mereka pun lari menyelamatkan diri. Kaum muslimin mengejar mereka sehingga sempat membunuh sebagian mereka dan sempat menawan sebagian mereka. Wa kana iblis qad khadara fi surati Suraqah ibni Malik bin Ju'tam ta'yidan lil musyrikin wa tahridan lahum ala qitalil muslimin falamma ra'al malaikata wa ma yaf'aluna nakasa ala ibaihi wa farra ila al-bahri al-ahmar wa alqa nafsahu fihi iblis ikut hadir kaum muslimin dibela oleh malaikat kaum musyrikin dibela oleh iblis iblis ikut hadir waktu itu menjelma membentuk seperti bentuknya seorang tokoh kafir Quraisy yang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'tam. Jadi menjelma jadi manusia ya iblis ikut perang. Yang mana dia mendukung orang-orang musyrik dan memberikan spirit kepada orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Iblis datang. Tapi ternyata ketika iblis lihat malaikat, iblis kan kelihatan ya, kelihatan. Ternyata ketika iblis lihat malaikat, melihat apa yang dilakukan oleh malaikat memotong leher dan yang lain-lainnya maka iblis juga lari menghindar lalu dia menceburkan dirinya ke laut merah jadi lari iblisnya yang ketakutan menceburkan dirinya ke laut merah inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah sedikit tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi faedah-faedahnya telah disebutkan yaitu Ya tadi banyak sekali ya Di antaranya gagah, perkasa para sahabat Rasulullah SAW Dan pangkat-pangkat mereka Terutama adalah tiga sahabat yang ikut dalam duel Ubaidah bin Al-Harith, Hamzah dan Ali Kemudian juga bahwasanya perjuangan membutuhkan pengorbanan Kemudian juga bahwasanya yang melandasi peperangan orang musyrik adalah kesombongan Karena sombong ya Sehingga kalah yang melandasi peperangan kaum muslimin adalah membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Kemudian juga bahwasanya Allah selalu menolong hamba-hambanya yang soleh, yang bertakwa dan ikhlas. Bahkan ada kalanya Allah menurunkan malaikat langsung untuk menolong mereka. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula manusia perlu berusaha maksimal Kemudian setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah juga berusaha memakai baju besi, membaca doa-doa, kemudian juga melempar mereka dengan kerikil. Kemudian di antara kandungan dari kisah ini kunci kemenangan adalah kepatuhan kepada pemimpin. Kaum muslimin walaupun diserang nggak perlu nggak berani nyerang sebelum ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ada perintah, barulah orang-orang kaum muslimin membalas serangan orang musyrik. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula panglima yang benar berada di tengah-tengah pasukan seperti Rasulullah SAW untuk memberikan motivasi dan spirit kepada mereka. Kemudian juga bahwasanya dalam peperangan tidak ada rasa belas kasihan dan tidak ada main perasaan. Yang ada adalah pakai dalil dan pakai akal. Dan akal selalu sesuai dengan dalil. Kemudian juga bahwasanya orang-orang musyrik pasti kalah cepat atau lambat. Kalau toh mereka menang, menangnya sementara dan di sebagian tempat. Kemudian juga bahwasanya iblis selalu membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab, bishawab.